Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan akidah Mendebarkan sunnah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa menambah kebaikan-kebaikan karena sesungguhnya kehidupan kita adalah menunggu waktu apa yang perlu kita siapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kesiapan itu adalah amal-amal yang kita kumpulkan dan kita berdoa mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperhatikan amal-amal agama Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan akhir kehidupan kita seperti kebiasaan kita memperhatikan amal-amal agama ini karena Sebagaimana dikatakan man asha ala syai' mata alaihi. Bagaimana seseorang menjalani kehidupannya maka dia akan akan mati akan meninggal seperti itu juga atau seperti kebiasaannya ada seorang muadzin yang dia sebelum sholat subuh selalu sudah mendahului dengan baca Quran dulu sebelum beliau beradhan dan Allah dan dia pun bercita-cita agar wafatnya matinya dalam keadaan membaca Al-Quran niat yang jujur Allah kabulkan dan dia meninggal dalam posisi sedang membaca Al-Quran sebelum <clears throat> adzan dalam keadaan duduk membaca Al-Quran dan dia ternyata sudah diambil nyawanya oleh Allah Ta'ala ada lagi seorang imam yang dia habis mengimami salat menghadap jamaah berzikir, wirid dan kemudian langsung wafat saat itu juga. Ah, kondisi-kondisi wafat saat kita melakukan ketaatan-ketaatan itu itu yang hendaknya menjadi harapan kita semuanya karena sudah hidupnya kalau kita hidupnya dari maksiat ke maksiat, lalai maksiat, khawatir kita nanti pas melakukan perbuatan maksiat dan kita meninggal dalam kondisi yang seperti itu. Oleh karena itulah, sekalian, yang kita pikirkan hendaknya bagaimana kita pindah dari waktu ke waktu, pindah dari tempat ke tempat, itu selalu berpindah dari taat ke taat, dari perbuatan amal saleh yang satu ke amal saleh yang lainnya. Bapak sekalian, pembicaraan kita pada pertemuan yang lalu kita sedang berbicara ayat Allah Subhanahu wa bahwa Allah itu memiliki nama-nama dan semua nama-nama Allah itu adalah husna. Ini sebagaimana tercantum kemarin di dalam empat <clears throat> ayat yang ada di dalam surat Al-Quran dalam surat Al-A'raf 180, surat Al-Isra 110, surat Taha ayat 8, surat Al-Hasyr ayat 24. Ini diantara ayat-ayat yang memuat yang diantaranya adalah walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik lahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Nah, ungkapannya bahasanya Allah memiliki al asma al husna. Al husna dalam bahasa Arab itu taknis itu bentuk perempuan dari ahsan bukan hasan. Kalau ahsan itu adalah bentuk isim tafdil itu yang memiliki makna lebih. Hasan baik, asal lebih baik. Sehingga husna maknanya adalah sempurna atau baik dari segala sisi. Tidak ada cacatnya sama sekali. Oleh karena itulah, bahwa sekalian ketika Allah Swt berbicara tentang <clears throat> nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala terpuji dalam segala perbuatan dan keadaannya zat dan sifatnya dan Allah suci dari segala kekurangan bentuk apapun seperti yang insyaallah pernah kita singgung <clears throat> bahwa zikir yang sangat ringan tetapi sangat berat di timbangan dan itu zikir yang sangat dicintai oleh Allah yang Marahman. Kalimatani khafifatani ala lisan Faqilatani fil mizan Habibatani ila rahman Dua kalimat Yang dua kalimat ini sangat ringan di lisan tapi sangat Nabi Rahman sangat dicintai oleh Allah yang Marahman. Nama Subhanallah wa bihamdi subhanal adim. Subhanallah wa bihamdi. Kalimat tasbih yang Allah yang Nabi satukan dengan tahmid. Ini adalah kesempurnaan Allah secara mutlak Tasbih artinya pensucian. Allah tersucikan dari segala bentuk kekurangan yang kecil apalagi yang besar. Dan Allah terpuji dalam segala sisi perbuatannya tidak ada yang mengandung celah sama sekali. Satu contoh diantaranya Allah Dat yang maha hidup. Hidupnya Allah satu Allah tidak mengenal kematian. Lawan daripada hidup adalah mati. Karena mati adalah cacat bagi Allah Swt. Tetapi Allah SWT bukan sekedar menafikan dari sifat yaitu bukan sekedar meniadakan dari sifat mati. Tapi semua yang mengurangi kesempurnaan hidupnya Allah, Allah juga tiadakan. Contohnya dalam surat atau dalam ayat kursi ini Allahu la ila illa huwa al hayyul al qayyum rasbun la ta'khudhuhu sinatun wala naum Allah tidak terkena rasa ngantuk apalagi tidur ngantuk dan tidur ini nisbat bagi Allah adalah kekurangan sehingga Allah Subhanahu wa taala meniadakan dari terserang kantuk apalagi tidur sehingga betul-betul hidupnya hidup yang sempurna tidak mengenal kematian dan juga tidak terkena yakni ngantuk apalagi tidur berbeda dengan makhluk makhluk hidupnya adalah hidup yang akan mengalami kematian dan hidup yang penuh dengan kekurangan diantaranya capek, lelah, ngantuk, tidur ini semuanya merupakan kekurangan-kekurangan ini pada ini kehidupan para makhluk sehingga Rasulullah SAW katakan Allahul Allah al hayyul ladhi la yamut Allah hidup yang tidak pernah mengalami kematian wal insu wal jinu yamutun sedangkan jin dan manusia semuanya mengalami kematian dan <clears throat> Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau membangkitkan atau mengingatkan kaum muslimin saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu kaum muslimin betul-betul dibuat gelap hatinya dengan wafatnya Nabi manusia bahkan tidak menerima kenyataan tentang wafatnya Nabi sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan menggunus pedangnya mengancam orang-orang yang mereka mengatakan Muhammad telah wafat barang siapa mengatakan Muhammad telah wafat akan aku penggal kakinya akan aku potong kakinya. Sampai kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian memastikan wafatnya Nabi. Beliau buka kain kafannya, dicium keningnya dan kemudian mulai Abu Bakar keluar menemui manusia setelah memerintahkan Umar untuk duduk lalu Abu Bakar mulai pidato di depan mereka ayuhan nas Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Barang siapa menyembah Allah Ta'ala, Allah zat yang hidup, yang tidak akan pernah mengalami kematian. Lalu Abu Bakar bacakan ayat, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau yang Muhammad akan mengalami kematian sebagaimana manusia-manusia yang lainnya juga akan mengalami kematian. Lalu dibacakan ayat pula wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul Apakah seandainya dan telah berlalu para rasul yang lainnya? Ada Rasul Nuh, ada Rasul Ibrahim, ada Musa, ada Isa dan semua rasul yang sebelumnya telah mengalami kematian. Apakah seandainya Muhammad itu wafat atau terbunuh, kalian wahai kaum umminin akan kembali murtad ke belakang? Akan kembali murtad itu menjadi kafir? Maka setelah ayat ini dibacakan betul-betul seakan-akan ayat itu baru turun padahal ayat ini telah dibacakan oleh Nabi dan telah ada di dada-dada mereka tetapi gelapnya suasana dengan wafatnya Nabi seakan-akan ayat ini adalah hilang dari dada mereka dan setelah dibacakan Abu Bakar baru teringat sehingga betul-betul mereka pun lemes Umar pun lemes seketika dan jatuh Mas sekalian, ya. <clears throat> ah ini adalah diantara sifat sempurnanya Allah. Hidup yang tidak pernah mengalami kematian, kemudian disempurnakan dengan tidak terserang sedikit pun cacat dan air dari segala sisi. Sedangkan kalimat alhamdu, alhamdu itu adalah menghimpun alnya itu namanya al istighraq dalam bahasa Arab. Al al ini al, al, al, al al yang maknanya atau yang fungsinya lil istikhraq al ma'rifah al untuk pengenalan dan mengetahui segalanya Allah terpuji dari segala sisi dan semua pujian ujung-ujungnya kembali kepada Allah Ta'ala. Ketika kita melihat ada pemandangan Subhanallah, oh, Masya Allah, indah luar biasa. Pertanyaan berikutnya, terus siapa yang membuat pemandangan itu jadi super sangat indah? Maka jawabannya kembali kepada Allah yang menciptakannya. Ada ibu-ibu yang luar biasa kasihnya kepada anak-anaknya, penyabar, sangat sabar, sangat penyayang, sangat telaten, open-open, masya Allah luar biasa. Tentu kemudian pertanyaannya siapa yang meletakkan rasa kasih sayang pada si ibu ini? Mesti tentunya kembalinya adalah kepada Allah Ta'ala. Sehingga intinya tidak ada satupun pujian yang kita lontarkan kepada makhluk yang ada. Apapun bentuknya, dari alam daratan, lautan, langit, manusia, binatang, segala macam tidaklah kita memuji sesuatu kecuali kembalinya pujian itu kepada Allah Ta'ala. Dengan demikian, Allah ini terpuji dalam segala sisinya. Oleh karena itulah, bos kalian, dikatakan di sini, Walahul masalul a'la fis samawati wal ardi. Dalam surat Ar-Rum ayat 27 dan bagi Allah itu al-masalul a'la segala perumpamaan yang tinggi fis samawati wal ardi yang di langit dan yang di bumi sehingga tidak ada kerendahan yang dinisbatkan kepada Allah. Allah berada dalam ketinggiannya, dalam semua ketinggiannya. Oleh karena itulah berkaitan dengan nama-nama Allah Asma Allah itu sifatnya adalah tauqifiyah. Artinya tauqifiyah itu nama itu tidak boleh kita memberikan nama bagi Allah kecuali nama-nama yang Allah telah kenalkan nama Allah kepada diri kita. Tidak boleh kita memberikan nama bagi Allah yang Allah tidak memberikan nama untuk dirinya. Karena nama yang kita berikan kepada Allah belum tentu husna tapi nama yang Allah telah berikan untuk dirinya itu sudah pasti khusna Dan khusna itu adalah sempurna dari segala sisi tidak ada ini cacat dan kekurangannya. Dan ketika kita menerjemahkan nama Allah itu sekedar takrib, sekedar pendekatan makna tidak bisa mewakili secara utuh tentang yaitu keindahan daripada nama Allah itu. Tapi sekedar yaitu mendekatkan sebagai tafsir atau terjemah daripada makna nama Allah Subhanahu wa taala. Maka diantaranya beliau mengatakan di sini walida walida walida karena ahsanal asma bal laisa fil asma'i ahsan minha. Oleh karena itulah nama-nama Allah adalah ahsan al asma, nama yang paling indah, nama-nama yang paling indah. Tidak ada nama yang indah Allah masaddaha wala yakumu ghairuha maqamaha wala yuaddi maknaha wa tafsirul ismi minha bighairihi laisa tafsiran bimuratif mahab bal huwa ala sabili taqrib wa tafhim sehingga tidak ada nama-nama yang lebih indah dari nama-nama Allah dan tidak ada yaitu nama-nama yang bisa menandingi daripada nama-nama Allah Ta'ala dan tidak ada yang bisa menempati sejajar dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan tafsir terhadap nama Allah itu bukanlah perkara yang sinonim dari nama Allah tapi sekedar takrib kalau sinonim itu adalah nama lain artinya penjelasan lain yang menjelaskan ini tapi sekedar takrib penjelasan yang hanya mendekatkan saja karena nilai keagungan dan kesempurnaan daripada nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karena telah dikatakan oleh beliau juga di sini diantaranya <clears throat> bahwa wa asma allahi inna makanat husna liqauliha qad dallat ala sifati kamalin azimatin lillah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah husna adalah sempurna total yang menunjukkan sekaligus dalam nama Allah itu sifat-sifat keagungan Allah. Kenapa? Fama kana minal asma'i alaman mahuk la yadullu ala sifatin lam yakun min asma'illah. Nama Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata nama yang kemudian tidak menunjukkan sifat. Nama yang tidak menunjukkan sifat itu tidak husna, bukan termasuk ini husna. Kalau hanya sekedar nama tapi tidak menunjukkan sifat, maka itu bukan termasuk husna. Kalau kita bersekalian banyak yang punya nama tetapi tidak menunjukkan sifat sangat banyak. Contoh namanya namanya umpamanya Nur Alim. Oh sudah Nur Alim cemelorot Nur cahaya Alim Orang yang alim Orang yang berilmu Ternyata lihat bocahnya geblek. Ruwet, geblek. Itu namanya nama tidak mencerminkan sifat. Atau terkadang kita mencerminkan sifat tapi sifatnya sifat yang hanya ya ini sedikit dari apa yang kita miliki. Umar itu apa artinya Mahmud? Terpuji. Tapi ternyata setelah dilihat ada yang namanya mamu tapi tercela semuanya perbuatannya, nggak ada yang baik kecuali sedikit sekali. Atau dia memang baik tapi baiknya itu baik yang tidak sempurna, baik yang masih banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Ah, Allah Subhanahu wa taala setiap namanya itu sekaligus mengandung sifat. Itu adalah dikatakan husna. Karena nama yang tidak mau sifat maka nama itu tidak husna. Kemudian nama atau sifat yang terkandung dalam nama Allah sifat yang sempurna total. Apabila sebuah nama Kemudian ada kandungan sifat yang tidak menunjukkan kesempurnaan total Itu bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga nama Allah itu itu nama yang menunjukkan kesempurnaan total dari nama-nama Allah tersebut Berkata imam Ibn Qayyim Beliau mengatakan begini Asma'ur Rabbi Tabaraka wa ta'ala Kulluha asma'u madhin. Semua nama-nama Rabb Allah Ta'ala itu semuanya nama-nama yang terpuji. Laukanat alfadhan mujarradah lama'ani laha lam tadulla alal madhi seandainya nama-nama itu alfadhan mujarradah hanya sekedar lafaz nama sekedar lafaz kemudian lam tadalla alal yang tidak menunjukkan terhadap pujian dari nama tersebut waqad wasafaha Allah subhanahu bi annaha husna kullaha yang Allah pada telah mengatakan dalam ayatnya bahwa Allah sempurna total itu nama dan sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Fahiya lam takun husna. Maka nama yang sekedar nama tidak menunjukkan sifat yang sempurna, maka kata beliau ini bukan nama Allah karena tidak husna limujarratil lafzi hanya semata-mata itu lafaz bal lidalalatiha ala awsafil kamal bahkan sifat nama Allah itu sekaligus menunjukkan kesempurnaan yang total sehingga kalau Nama itu tidak menunjukkan kesempurnaan, itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Walihada lama saya bawa di kawasan Arab Badui mereka itu mendengar ada kori yang membaca ayat Al-Quran wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam minallah wallahu ghafur rahim wasariq wasariqah pencuri laki-laki dan pencuri perempuan kalau pencuri Allah dahulukan laki-laki dulu kalau pezina Allah dahulukan azzaniatu wazzani pezina perempuan baru pezina laki-laki kenapa kalau soal nyonya punten colong mencolong, maling memaling. Iki ini kebiasaannya umumnya yang bergerak laki-laki yang banyak melakukan laki-laki. Walaupun ibu-ibu perempuan juga ada yang mutil satu dua, tapi jarak perempuan kemudian malam-malam kelayapan kemana bobol tembok maling apa ini pekerjaan laki-laki rata-rata kejahatan maling tapi kalau pelacuran, pelacuran itu berawal dari para wanita yang mereka itu dengan dandanannya, dengan tampilannya yang seronok, kemudian bagaimana mereka menarik laki-laki, ini berawal dari para wanita. Dan rata-rata yang ngapunten perkosaan itu ini awalnya karena memang ada pancingannya. Perempuan serono kemudian atau dia kemudian menggoda laki-laki yang awalnya intinya adalah perempuan yang memang menjadi penyebab terjadinya persinaan-persinaan atau ya ini perkosaan-perkosaan. Ini diantara sedikit ini kalimat mengawal Allah kalau pencurian mengalih asar baru asariqah. fakau aidiyahuma. Potonglah kedua tangannya. Kalau mencuri hukuman syar'inya dipotong tangannya setelah sampai nisab pencurian. Kalau berzina kenapa nggak dipotong kemaluannya? <laughs> Kalau pencuri kan karena tangannya untuk mencuri dipotong tangannya. Kalau berzina kok nggak dipotong kemaluannya? Kenapa kira-kira? Itu diantara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara hukuman-hukuman yang Allah timpakan itu semuanya pasti mengandung hikmah. Karena Allah Al-Hakim. Ada hikmah di balik semua hukuman Allah Taala. Dan ibaratnya jamu maka setiap hukuman Allah itu jamu yang paling manjur untuk mengobati penyakit penyakit masyarakat. Ah, kalau orang mencuri potong tangan, mereka ngobrol, kue kuarat maling, telenggai tangannya potol. Bisa terlihat sepanjang hidupnya itu dia pernah memiliki akhlak yaitu maling pencurian. Sehingga orang akan ngitung-ngitung Orang akan hitung itu atau orang akan berhitung ulang kalau dia akan malik. Demikian pula ya ini persinaan yang hukumnya di dirajam. Kok nggak dipotong kemaluannya? Sekalian, nyonya ngapunten. Kalau dipotong kemaluannya itu akan bisa menghilangkan hikmah-hikmah yang lainnya. Di antaranya pesina itu kalau pesina yang masih perjaka hukumannya apa? Yang masih perjaka dicambuk berapa kali? 100 kali. 100 kali terus diasingkan setahun. Ini kalau masih perjaka yang belum pernah menikah. Kalau sudah pernah menikah lalu dia berzina, hukumannya dirajam. Di pakai pakai dilempari batu sampai mati sampai mati. Dan disaksikan oleh kaum muslimin dan tidak boleh rasa ibanya itu menggugurkan hukuman Allah Ta'ala karena ini merupakan bentuk ini penegakan hukuman Allah dan dalam mereka memberikan pelajaran kepada manusia ah, orang kalau melihat seperti itu akan ngeri akan ngeri dan akan menjadi obat yang paling mujarab untuk mengobati sebuah penyakit masyarakat. Kenapa tidak dipotong kemaluannya padahal yang berzina kemaluannya di antaranya satu kalau dia dipotong kemaluannya itu akan memutus kesempatan berketurunan. Ini adalah malborot. Yang kedua, kalau dipotong kemaluannya nyun ngapunten ketika kita ini bergaul di masyarakat itu kan kita katoan ya katoan lah orang katoan itu nggak kelihatan apa putul atau nggak putul nggak kelihatan sehingga orang nggak bisa ngambil ibroh tidak bisa mengambil pelajaran dari situ sehingga Hukumannya adalah hukuman rajam yang disaksikan oleh manusia ini yang paling mengobati penyakit. Kenapa dirajam? Iya, karena yang merasakan nikmat orang berzina itu dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya merasakan nikmatnya dia berzina. Maka di antara hukumannya adalah dia dilimpari sampai dia mati. Itu di antara ini sedikit ini berkaitan dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Fattau aidiyahuma jazaan bima kasabana kalam minallah. Itulah balasan dari Allah atas perbuatan mereka sebagai bentuk siksaan dari Allah. Ah, ditutup ayatnya oleh qori itu dengan wallahu Tadi ini laisa hada kalamillah. Oh, itu bukan perkataan Allah, itu bukan kalam Allah. Kata sang qari, bi kalamillah? Apakah mendustakan kalam Allah? Kata dia, lah, enggak. Walakin lai sahada bi kalamillah, tapi ini bukan kalam Allah. Coba ulangi lagi. Coba ulangi lagi. Lalu si Qari mengulangi lagi, dia baru ingat dia lupa keliru pasang. Yang benar adalah wallahu azizun hakim. Allah zat yang maha aziz lagi maha bijaksana. Kenapa tadi diingkari itu bukan kalam Allah? Itu nggak cocok. Bicaranya ya ini laki-laki perempuan yang mencuri dipotong tangannya itu sebagai bentuk hukuman dari Allah kok ditutup dengan wallah ghafurur rahim. Itu nggak cocok. Kalau Allah kemudian ghafurur rahim dipasang di situ, maka tidak akan terjadi hukuman potong tangan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, maka tidak akan ada hukuman potong tangan. Tapi kalau Allah azizun hakim, Allah zat yang aziz, Maha perkasa, bisa menegakkan segala-galanya dan Allah keputusannya itu pas, bijaksana, nggak ada yang boleh. Maka karena Allah memiliki izzah, Allah menegakkan hukum potong tangan baru pas. Maka tidak ada ayat-ayat yang tidak pas dalam memasang yang merupakan itu adalah kalam Allah Ta'ala. Termasuk yang ngapunten, bahwa sekalian, dalam perkara doa. Pasti penutupannya itu sesuai dengan ungkapan ayat yang sebelumnya Contoh diantaranya ini Rabbana taqabbal minna Ya Rob terimalah apa yang telah aku lakukan Lalu tutupan ayatnya bagaimana? Innaka antas sami'ul alim Sesungguhnya yang kodat, yang maha mendengar lagi maha melihat Lagi maha mengetahui Allah mendengar doanya para hamba Allah mengetahui apa yang diperbuat oleh para hamba sehingga layak diterima atau tidak perbuatan-perbuatan mereka penutupannya pas sesuai dengan apa yang diungkapkan sebelumnya contoh lagi Rabbana amanna faghfir lana walhamna wa anta khairur rahimin ya Allah ah, kami telah beriman Fakfir lana warhamna. Ampunkan kami ya Allah dan sayangilah kami. Ampunkan kami ya Allah dan sayangilah kami. Penutupannya bagaimana? Penutupannya adalah wa anta khairur rahimin. Engkau adalah sebaik-baik dan yang penyayang. Penutupan ayatnya cocok dengan apa yang ini ungkapan sebelumnya. Pas karena engkau adalah zat yang sebaik-baik kepada para makhluk. Karena doanya adalah ini faghfirlana warhamna. Dari kasih sayang Allah, maka Allah pun mengampuni dan menyayangi manusia. Contoh lagi, antara kami dengan kaumku berikan keputusan yang hak ya Allah antara kami dengan kaumku. Ini adalah doa Nabi kepada kaumnya yang membangkang, yang memusuhi agar Allah memberikan keputusan Tutupan ayatnya bagaimana? Wa anta khairul fatihin, engkau sebaik-baik zat yang memberikan keputusan. Selalu ditutup dengan ayat yang sesuai dengan pembicaraan sebelumnya. Ini termasuk ini susunan keindahan daripada ini kalam Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, uh, <clears throat> dari ayat yang telah kita baca, poin-poin singkat yang perlu kita kembali ingat ini ayat Allah memiliki nama-nama yang husna. Walillahi al asmal husna fada'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Di antara poin-poin penting yang perlu kita kembali catat satu. Annaha asmaun kalatun ala ahsani musamma wa ajali mausuf wa wallah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya semua nama-nama Allah itu menunjukkan atas keindahannya dan puncak kesempurnaan sifatnya. Satu, semua nama Allah itu adalah nama yang indah dan ini pada puncak kesempurnaannya. Sehingga kalau ada nama yang ada alternatif ini sifat buruk itu bukan nama Allah. Contoh umpamanya Al-Makir. Apa artinya Al-Makir? Yang membuat makar. Ah, Al-Makir ini bukan nama Allah. Karena ada ada makna negatif dari Al-Makir. Maka Allah tidak menjadikan Al-Makir namanya, tapi ketika Allah SWT menggunakan makar ini, Allah selalu mengatakan wallahu khairul makirin. Allah sebaik membalas orang yang membuat makan Sifatnya adalah Allah membalas, tapi Allah bukan al-makir. Sehingga tidak masuk di dalam nama Allah taala. Itu contoh. Karena ada unsur yang menunjukkan makna negatif. Yang kedua, anna fiha ijlalan lillah ta'diman wa ikbaran wa ibharan li azamatihi bahwa di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung kesemua sifat di dalamnya itu maka akan memunculkan rasa pengagungan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala para makhluk betul-betul akan menunjukkan rasa pengagungannya kepada Allah karena dia mengetahui Allah dengan semua nama dan sifatnya sempurna total, sempurna mutlak. Sehingga dia pun akan muncul rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Kemudian, ya, setiap nama dari nama-nama Allah menunjukkan tentang penetapan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sehingga nanti kalau kita bicara sifat, ini di belakang penjelasannya, sifat Allah itu lebih luas daripada nama. Kalau nama itu terbatas yang Allah beritahukan pada kita. Kalau sifat Allah lebih luas lagi. Sehingga penjelasan sifat Allah lebih luas daripada nama. Karena Allah menjelaskan nama dan setiap nama mengandung sifat dan Allah menjelaskan lagi sifat-sifat Allah yang itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat lebih luas daripada nama. Kemudian <clears throat> yang keempat, anna laisa fiha ismun yahtabi ala syar au ala naqs. Di dalam nama dan sifat Allah tidak terkandung keburukan atau yang menunjukkan kekurangan. Gak ada. Alias sempurna total. Gak ada yang menunjukkan sifat kekurangan atau bahkan keburukan. Kemudian yang kelima, ketika Allah memerintahkan kita fad'uhu, berdoalah kalian kepada Allah, doa itu mencakup doa ul ibadah dan doa ul masalah. Doa ibadah napa dewi Apa itu kemarin ikhwan doa ibadah? Apa kemarin? Doa ibadah. Perkataan Allah fad'uhu biha. Berdoalah kalian dengan nama-nama Allah. Doa itu mencakup dua. Apa kemarin? Doa ibadah, doa masalah. Terus maksudnya doa ibadah apa? Sudah kita terangkan kemarin insya Allah. Oh, ah, Mas Is. Terus maksudnya gimana? Sekarang apa itu gak ibadah itu apa maksudnya itu? Hah? Ada yang lain? Doa ul ibadah artinya Doa dalam bentuk segala amal-amal ibadah kita Sholat kita hakikatnya doa Puasa kita hakikatnya doa Haji kita hakikatnya doa dan semua amal-amal ibadah itu hakikatnya doa. Kenapa? Karena di balik amal ibadah yang kita lakukan itu hakikatnya ya Allah dengan sholatku selamatkan aku dari azabmu masukkan aku ke surgamu sehingga amal-amal ibadah kita ini hakikatnya merupakan doa kita kepada Allah Ta'ala. Ini doa ibadah. Doa masalah, doa permintaan apa yang kita minta langsung kepada Allah dari kebutuhan hidup kita. Ini namanya doa doa masalah. Nah, sekarang kaitannya dengan asmaul husna, prakteknya doa masalah dan doa ibadah kayak apa? Gimana? Praktek kaitannya dengan asmaul husna. Dengan Khuan. Bentuknya kayak apa? praktek berdoa kepada Allah kaitannya dengan Asmaul Husna. Kita menjadikan Asmaul Husna sebagai wasilah itu sebagai perantara untuk mengantarkan doa yang kita minta. Sebelum kita minta kepada Allah, kita awali dengan menyebut nama-nama Allah. Khususnya nama-nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta. Mamanya Ya Rahman, Ya Rahim. Ini kita menyebut nama Allah. Mintanya apa? Yang pas Irhamni Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah yang Rahman Rahim Rahmatilah aku Sayangi aku Ya Ghaffar Waidat yang maha pengampun Ighfirli Ampunilah aku Kemudian ya rosak wajat yang maha pemberi rezeki ursukni berilah rezeki. Ah, berarti ini kita pun dituntut untuk memahami dari setiap nama-nama Allah. Ampun lantas kita salah pasang. Ya tawab, ya tawab. Apa artinya? Waidat yang menerima taubat, ursukni, beri aku rezeki. Bukan nyambung. Bukan pas maksudipun. Atau dia mengawali nama-nama Allah yang total. Baru dia minta Allahumma inni as'aluka kulli ismin huwalat samaita bi nafsak au alam ta'ahada min khalqik au au azal anzalta fi kitabik au istaghfarta fil ilmil ghaib indak baru dia minta ya Allah aku minta dengan semua nama yang ku, yang ku namai dirimu dengan nama-nama itu atau yang kuajarkan ajarkan pada salah seorang makhlukmu atau yang ku turunkan dalam kitabmu atau yang ku simpan di ilmu ghaibmu baru dia minta minta. Itu namanya mengawali doa permintaannya dengan asmaul husna. Ini yang dikatakan tawasul. Tawasul, ah, tawasul dan kali. Onten tawasul yang masyru yang dibolehkan oleh syariat, ada tawasul yang mamnu yang dilarang oleh syariat. Tawasul yang masyru, tawasul yang dibolehkan syariat atau diperintahkan syariat di antaranya tawasul dengan nama-nama Allah yang indah tadi. Satu. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Tiga orang dia masuk ke gua, kemudian pintu gua tertutup jegret batu yang besar. Lalu tiga-tiganya berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang satu yang pertama bertawasul dengan amal birrul walidain. Dia dulu kalau pulang ke rumah pasti membawa susu dan dia berikan pertama kali untuk orang tuanya dan tidak dia berikan pada keluarganya sebelum orang tuanya harus tidur. Kemudian dia pun kemudian tunggu sampai orang tuanya bangun Padahal malam itu keluarganya merengek minta-minta tidak dia kasih Kata dia, ya Allah seandainya amal ini semata-mata aku lakukan karenamu ya Allah Maka bukakan pintu gua Maka pintu gua terbuka dikit tapi belum bisa keluar Ini bertawasul dengan amal saleh. Yang kedua Bertawasul dengan meninggalkan perbuatan zina. Ada pemuda, dia sangat senang sekali dengan seorang perempuan. Setiap dia ngajak main dengan perempuan ini ditolak. Sampai satu saat musim paceklik datang, wanita ini butuh harta. Datang para laki-laki untuk untuk mendapatkan harta. Kata sang laki-laki boleh, tapi Anda serahkan diri Anda kepada saya. Sepakat intinya kemudian diserahkan. Sampai pada saat timba tinggal masuk sumur, ngerti sih? Maka si wanita mengatakan, Ittaqillah, la tufdil hatam illa bihaqiha. Wai pemuda, Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu pecahkan cincin kediri dengan haknya. Sahwatnya pemuda yang tadinya kayak gunung sudah di puncak-puncaknya ini langsung amblek, langsung wah, mati ibaratnya langsung padam maka kalimat ittakilah telah menggoncang yaitu sahwatnya dari sahwat yang memuncak menjadi kemudian drastis turun maka dia tinggalkan wanita dengan harta yang telah dia berikan kata dia ya Allah seandainya perbuatan ini aku lakukan semata-mata karenamu bukakan pintu gua terbuka pintu gua tapi belum bisa keluar yang terakhir, yang ketiga, seorang juragan punya pegawai, kemudian salah satu pegawainya meninggalkan, yaitu meninggalkan tempatnya belum mengambil gaji. Sama sang majikan, gaji yang ditinggalkan pegawai ini dikembangkan dengan menjadi dengan dibelikan ternak sampai berkembang jadi ternak selembah banyak Kemudian datanglah pegawai, berikutnya datang pegawai mengambil gaji yang dulu pernah dia tinggalkan. Sang tuan, saya ingin mengambil gaji yang belum saya ambil. Kata si tuan, gaji kamu tuh sekian itu. Kata dia, tuan, jangan mengejek saya. Betul, gaji kamu segitu itu tak kembangkan. Seandainya santuan itu sekalian datang dia pegawainya datang minta gaji dia kasih apa yang dulu gaji dia selesai dia nggak tahu tapi dia sudah tapi Allah tahu dia dulu mengembangkan gaji pegawainya itu Allah tahu sehingga semua yang telah menjadi sekian itu adalah hal ada milik yang semua ternyata menjadi sekian banyak harta yang dia tinggalkan dikukuk semuanya tanpa sisa maka kata sang juragan, ya Allah seandainya ini aku lakukan semata karenamu, maka bukakan pintu gua. Terbuka, kemudian semuanya bisa keluar. Ini namanya tawasul dengan amal saleh. Catatannya, sekalian, kira-kira kalau kita pas kena masalah, Lalu kita ingin bertawasul dengan amal soleh kita. Kira-kira ada enggak amal soleh kita yang layak kita angkat ke langit, kita ajukan kepada Allah, yang kira-kira itu layak kita sampaikan kepada Allah. Ada enggak kira-kira? Teliti amal-amal kita ini. Ada enggak yang kira-kira berkualitas untuk kita angkat menghadap Allah biar doa kita terkabul? maka silahkan diteliti sendiri amal apa yang kira-kira layak kita angkat ke hadapan Allah yang pernah kita lakukan dan itu kita anggap yang terbaik. Kemudian yang ketiga di antara tawasul yang dibolehkan tawasul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Dulu di zaman kanjeng Nabi itu sesugeng orang bertawasul dengan doanya Nabi. Waktu Nabi masih masih sedang khutbah Jumat, tahu-tahu datang Badui. Ya Rasulullah, kampung-kampung kami kekeringan, banyak hewan mati karena nggak turun hujan. Doakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan ya Rasulullah. Nabi langsung berdoa kepada Allah dan langsung kemudian Allah turunkan hujan. Ternyata hujan yang turun sampai banjir-banjir. Datang lagi Jumat berikutnya Bagi ya Rasulullah Hujan telah membinasakan harta-harta kami Banjir Kemudian Rasul langsung berdoa kepada Allah agar yaitu hujan tidak membinasakan jadi penduduk kampung. Ini namanya bertawasul dengan doanya Nabi. Ah, ketika Nabi sampun sedo, Sahabat tidak ada yang bertawasul lagi dengan Nabi. Maka Umar ketika sholat istisqa tawasulnya dengan Abbas, paman Nabi. Seandainya bertawasul dengan orang yang sudah mati itu boleh, ngapain Umar pindah dari Nabi ke Abbas yang Abbas derajatnya di bawah Nabi? Para ulama memberikan catatan ini menunjukkan bahwa tidak bolehnya kita tawasul dengan orang sudah mati. Maka Umar pun tawasulnya dengan Umar dengan Abbas paman Nabi yang masih hidup untuk berdoa kepada Allah ini agar menurunkan air hujan dan prakteknya tidak ada para sahabat sepanjang hidupnya yang bertawasul dengan mayat, dengan nabi atau dengan sahabat mulia yang lainnya nggak ada sehingga menunjukkan tidak bolehnya bertawasul dengan orang yang mereka sudah mati. Ini tawasul yang masyruh, tawasul yang dibolehkan. Adapun tawasul yang haram bisa syirik, bisa bid'ah sekalian. Yang syirik bertawasul yang wajib dan kubur tersebut untuk memenuhi permintaannya walaupun sekedar tawasul agar dia mengangkat kepada Allah Ta'ala ini hakikat kesyirikannya orang Quraisy pada zaman dulu seperti itu Lata uzamanat manat itu bukan diyakini seperti Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, tapi ini sebagai wasilah untuk mengangkat hajat mereka kepada Allah. Ini yang Allah katakan dalam ayat, mana butuhum illa liyuqarribuna ilallah zulfa. Tidaklah kami menyembah seman kami ini kecuali semata-mata untuk mengangkat hajat-hajat kami kepada Allah agar kami dekat sedekat-dekatnya kepada Allah Ta'ala. Ini sebagai tawasul saja sehingga ini merupakan tawasul yang syirik. Ada tawasul yang betah tawasul yang dia bertawasul dengan keagungan makhluk. Ya Allah dengan keagungan nabimu aku minta kepadamu. Ini ada tawasul yang betah Tidak syirik tapi betah Keagungan orang yang sudah meninggal karena tidak nyambung dengan amal dia dan tidak akan oleh para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jami'an. Sekalian, ini contoh diantaranya bagaimana praktek kita bertawasul dengan ini asmaul husna tadi. Sehingga perintah fada'u biha bertawasulah dengan nama-nama Allah Minta kepada Allah dengan nama Allah artinya bertawasul dengan nama Allah. Ini praktek doa ul masalah. Adapun ul ibadah prakteknya bagaimana? Prakteknya mewujudkan amal-amal dari kandungan nama-nama Allah. Contoh tadi Allah dat Allah Ar-Rahman artinya yang Maha Penyayang Pengasih dan Allah suka kepada para penyayang. Praktek kita bagaimana ibadah kita? Satu, tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah karena Allah Ar-Rahman Allah siap pemilik rahmat yang luas yang rahmat Allah tidak pernah habis. Yang kedua, kita mencintai para makhluk. Yang mencintai makhluk itu menjadikan kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Ini praktek ibadah kita ketika Allah, kita tahu Allah Ar-Rahman. Contoh lagi Al-Ghaffar, apa artinya? Yang maha pengampun praktek kita bagaimana? Setiap kita salah langsung kita minta ampun kepada Allah Ta'ala mengharapkan ampunan Allah. Ini namanya ya ini beribadah kepada Allah dengan asmaul husna. Dengan demikian, sungguhnya sekalian mutlak kita mengetahui setiap nama-nama Allah Subhanahu taala. Dan yang terakhir yaitu bahwa Jumlah nama Allah yang 99 Allah berikan keistimewaan Barang siapa yang dia mengehsok Man ahsaha khalal jannah Barang siapa mengesok dia masuk surga Mengesok itu artinya satu Dia mengetahui itu nama Allah Kedua dia tahu maknanya Ketiga dia mewujudkan amal ibadah Dengan kandungan nama tersebut dengan demikian sekalian kita cukupkan sekian dulu penjelasan tentang Asma Allah Al-Husna Insya Allah pekan depan kita akan bicara tentang bagaimana kita harusnya memandang Allah al-husna ini dan bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam perkara asmal Husna ini dan sesungguhnya penyimpangan dalam asmal Husna itu sangat berdampak dalam efeknya dalam semua kehidupan kita. Demikian dulu, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 7755331193. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 93348887 0852 93348887 Yuk dukung kami Radio Muslim